Sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang menjelaskan tentang disyariatkannya bagi keluarga atau ahli waris dari seorang mayit untuk membayarkan tanggungan saum, tanggungan puasa dari si mayit yang merupakan keluarganya tersebut. Baik tanggungan puasanya itu terkait dengan tanggungan puasa di bulan suci Ramadan atau yang terkait dengan tanggungan saum nazar. Dalam pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pada pembahasan berikutnya <clears throat> Al-Hadithu Tasi' wa Thamanun Ba'da Al-Mi'ah عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور الحديث التاسع والثمانون بعد المئة حديث yang ke-189 عن سهل bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi semoga Allah meridainya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La yazalun nasu bi Umat manusia senantiasa akan berada dalam kebaikan. Ma'ajjalul fitrah. Selama mereka menyegerakan prosesi berbuka puasa. Wa akharus suhura. Dan mengakhirkan pelaksanaan makan sahur. Hadis yang ke-189 ini merupakan salah satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar. Di dalam hadis yang mulia ini Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan salah satu permasalahan penting terkait dengan berbuka puasa dan pelaksanaan makan sahur. Lebih khusus lagi adalah terkait dengan waktu pelaksanaan dari keduanya waktu pelaksanaan buka puasa dan juga waktu pelaksanaan bersahur. Sebagaimana yang telah kita ketahui dalam pembahasan hadis-hadis terkait dengan saum atau puasa pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa berbuka puasa terjadi dengan terbenamnya matahari. Dan pelaksanaan waktu sahur secara umum telah kita ketahui tentunya sebelum masuk waktu subuh. Nah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang mulia ini secara lebih tegas menjelaskan kepada kita waktu terbaik tentang pelaksanaan buka puasa tersebut atau pelaksanaan makan sahur. Karena syariat yang mulia ini adalah syariat yang sempurna yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan ini termasuk dalam urusan berbuka dan bersahur sekalipun. Dengan itu kita melihat betapa agama Islam ini adalah agama yang sempurna, agama di samping ia sebagai sarana untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga sebagai agama yang penuh dengan kedisiplinan agama yang telah ditentukan berbagai batasan-batasan di dalam pelaksanaan ibadah dan juga yang lainnya. Nah, di dalam hadis yang mulia ini Rasul Shallallahu alaihi wasallam di satu sisi menjelaskan bahwa menyegerakan berbuka puasa merupakan perbuatan yang masyru' yang disyariatkan di dalam agama ini dan juga mengakhirkan pelaksanaan makan sahur termasuk amalan yang disyariatkan di dalam agama ini. Maka di samping beliau menjelaskan hal ini, beliau juga menjelaskan permasalahan berikutnya bahwasanya umat manusia atau lebih khusus umat Islam akan senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka menerapkan bimbingan dan aturan terkait dengan pelaksanaan prosesi atau waktu berbuka dan juga waktu bersahur. La yazalun nasu bi khairin umat manusia senantiasa akan berada di atas kebaikan. Ma'ajjalul fitrah selama mereka menyegerakan berbuka puasa wa akharus suhura dan mengakhirkan pelaksanaan makan sahur. Kebaikan apakah yang didapat ketika kita menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur Para ulama menjelaskan di antaranya Syekh Al-Bassam hafizahullah taala bahwa kebaikan di sini adalah ittiba'us sunnah. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika seseorang dalam hidupnya senantiasa berada di atas sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti bimbingan dan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hidupnya senantiasa akan dipenuhi barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. hidupnya akan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sangatlah luar biasa agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Agama yang penuh hikmah, agama yang merupakan Busra bagi umat manusia. Setiap amalan yang dibimbingkan itu dikerjakan pasti akan mengantarkan pelakunya ke dalam kebahagiaan dan kebaikan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'ajjalul fitra selama mereka menyegerakan berbuka puasa, tentu yang dimaksud dengan menyegerakan berbuka puasa ini menyegerakan pelaksanaan buka puasa setelah masuknya waktu berbuka. Setelah masuknya waktu berbuka puasa begitu masuk waktu berbuka puasa dengan terbenamnya matahari di ufuk barat atau dengan masuknya waktu sholat maghrib maka saat itulah berbuka puasa dilakukan dan menyegerakan berbuka puasa saat masuknya waktu berbuka merupakan amalan yang mulia di dalam agama ini dan amalan yang dibimbingkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan yang melaksanakannya akan senantiasa berada di atas kebaikan sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang mulia ini. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak dibenarkan bagi seseorang untuk menunda-nunda pelaksanaan buka puasanya. Menunda-nunda dalam artian setelah masuk waktu buka puasa, kemudian dia tidak sama sekali berbuka atau membatalkan saumnya, dia masih menyibukkan diri dengan salat maghrib, menyibukkan diri dengan zikir. Bahkan bisa jadi hingga mulai bermunculan bintang-bintang di langit, baru kemudian dia melakukan buka puasa. Nah, yang seperti ini di samping menyelisih sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, juga sebagai amaliyah yang diamalkan oleh salah satu kelompok sesat dalam hal ini adalah kelompok Syiah Rafidah di mana mereka tidaklah melakukan buka puasa melainkan setelah tampak bintang-bintang di langit bermunculan. Dan dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam hafizahullah taala bahwasanya tidak ada kedua atau teladan bagi orang-orang Syiah tersebut melainkan orang-orang Yahudi di mana mereka tidaklah melakukan buka puasa kecuali setelah bintang-bintang di langit bermunculan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara masalah penting yang perlu kita ketahui terkait dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'ajjalul fitrah. Bukanlah yang dimaksud seorang begitu masuk waktu maghrib, kemudian dia berbuka, lalu menghabiskan segala apa yang ada di hadapannya, melalaikan dari sholat jamaah maghrib di masjid dan lain sebagainya. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah menyegerakan proses buka puasa itu sendiri dengan memakan atau meminum segedarnya apakah itu makan biji kurma eh, apakah itu makan uh, kurma ataukah minum sesuatu yang bisa diminum yang kemudian dengannya telah dinyatakan dia berbuka puasa lalu bersiap-siap untuk sholat berjamaah di masjid. Ini merupakan perkara yang terkadang dilalaikan oleh sebahagian kaum muslimin. Memuaskan diri dengan memakan segala sesuatu yang ada di hadapannya hingga terlalaikan padanya salat maghrib berjamaah di masjid. Bisa-bisa alasannya ini kan menyegerakan buka puasa. Rasul menyatakan la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Maka kita katakan bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah menyegerakan berbuka puasa dengan makan atau minum sesuatu yang dengannya dinyatakan berbuka puasa tanpa mengesampingkan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menyatakan wa akharu as-suhura dan mengakhirkan as-suhur. Para ulama menjelaskan bahwa antara suhur dengan sahur ada perbedaan. sahur dengan huruf sinnya berharokat fathah sahur itu artinya hidangan yang dimakan untuk makan sahur. Sedangkan suhur dengan sinnya berharokat bama, makna maknanya adalah proses atau kegiatan makan sahur. Nah, di sini wa akharu as-suhura dan mengakhirkan kegiatan makan sahur. Apa yang dimaksud dengan mengakhirkan di sini? Tentunya yang dimaksud dengan mengakhirkan di sini sesuai dengan batasan-batasannya. Tidak kemudian mengakhirkan makan sahur hingga waktu duha misalnya. Tidak. Tetap masing-masing ada batasannya. Batas terakhir makan sahur adalah ketika azan subuh dikumandangkan atau ketika telah masuk waktu subuh. Ini adalah batas terakhir dari pelaksanaan makan sahur. Lalu apakah yang dimaksud dengan wa akharu suhura ini? Makannya begitu azan subuh? Tidak. Maksudnya bukan demikian. Maksudnya adalah melaksanakan makan sahur di akhir-akhir waktu malam. Waktu malam itu dimulai dengan terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar sodik. Yaitu masuk masuknya waktu sholat subuh. Ini waktu malam. Nah pelaksanaan makan sahur adalah di akhir-akhir waktu malam. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya melaksanakan makan sahur tersebut pada saat dikumandangkan adzan yang pertama. Di saat dikumandangkan adzan fajar yang pertama. Karena di dalam sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pelaksanaan azan untuk sholat fajar, untuk sholat subuh, dua kali azan yang pertama dan juga azan yang kedua. Azan yang pertama sebelum masuknya waktu subuh, sedangkan azan yang kedua adalah ketika masuknya waktu subuh. Nah, pelaksanaan yang afdol untuk makan sahur ini adalah ketika azan yang pertama. Berapakah jarak antara adzan pertama dengan adzan kedua? Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Tamamul Minnah menjelaskan kurang lebihnya seperempat jam sebelum masuk waktu subuh. Seperempat jam sebelum masuk waktu subuh. Dan ini merupakan waktu yang afdal. Bukan berarti kemudian waktu sebelum-sebelumnya yang masih tergolong akhir malam tidak termasuk. Karena kadang-kadang ketika terkait dengan teknis pelaksanaan sahur tersebut ada orang-orang yang makannya lambat. Seperempat jam itu masih belum cukup untuk makan. Sehingga bukan berarti kemudian setengah jam sebelumnya tidak boleh. Boleh. Ini masih dalam kategori takhir as-suhur. Walaupun ketika seperempat jam sebelumnya, sebelum masuk waktu fajar, merupakan waktu yang afdal. Ala kulli hal, bahwa yang dimaksud dengan wa akharu as-suhur mengakhirkan pelaksanaan waktu sahur di akhir malam. Kurang lebihnya seperempat jam sebelum masuk waktu subuh atau yang mendekati dengan itu. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikianlah mungkin beberapa keterangan terkait dengan hadis yang ke-189 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meniti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam dengan suatu harapan Allah karuniakan kebaikan dan barokah dalam hidup kita ini.